Dan jangan sampai ada gambaran salah kalau Allah duduk di atas ars. Kalau ars itu bagi seorang raja, ars adalah yang digunakan untuk pijakan kakinya. Dan kursi adalah tempat duduk. Itu manusia dan raja. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un jangan seperti yang digambarkan oleh kaum mujassimah akhir zaman yang termasuk biasanya mereka anti maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terjerumus dalam akidah yang sesat dan menyesatkan yaitu kaum mujassimah menyamakan menyerupakan Allah dengan makhluknya yaitu di saat mengatakan bahasanya Allah duduk di atas kursi dan kakinya menjulur di atas arasnya ini adalah menyamakan manusia Allah dengan manusia dan itu adalah bentuk kesalahan akidah mereka dan mereka juga telah terjerumus di saat arus menjelaskan arus adalah paling besarnya makhluk Allah. Di atasnya ada kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Digambarkan seperti arus musim bola yang bundar begitu. Lalu ada kursinya Allah duduk di atas arus. Ini adalah juga kesesatan akidah. Arus adalah makhluk Allah. Dan kursi adalah makhluk Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semuanya. Allah tidak butuh kepada arsh dan kursi. Akan tapi arsh dan kursi adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menciptakan semesta. Dengan kemegahannya. Gunung yang menjulang lautan lepas. Lihat, ini semua adalah menunjukkan begitu agungnya sang, sang pencipta. Belum lagi yang arsh yang kita tidak bisa menyaksikan sampai hari ini. Dan juga kursi yang dikatakan lebih agung daripada yang bisa kita saksikan. Sebetulnya itu semua adalah untuk menunjukkan bahasanya yang menciptakan itu semua adalah zat yang maha agung. Bukan Allah ingin bercerita tentang tempat seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok yang sesat dan menyesatkan. Allah bercerita tentang arus dan kursi, bercerita tentang keagungannya. Bukan bercerita tentang tempat, sebab Allah tidak butuh tempat. Dan Allah lah yang menciptakan tempat. Ingat, di masyarakat sudah mulai tersebar bahkan pensarah hadis akhir zaman tentang Arsh Allah selalu dikatakan sebagai tempat pijaan kakinya Tuhan Allah. Dan kursi adalah tempat duduknya. Bahkan ada tambahan riwayat-riwayat yang sebetulnya riwayat palsu akan tadi kadang dibawa-bawa kemudian akan menetes dari rambutnya Allah berambut kemudian keringat-keringat yang jatuh menjadi malaikat-malaikat. Ini gambarkan seperti raja dewa-dewi yang duduk di atas satu singgasana kemudian ini adalah tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk itu hakikat syirik. Dan itulah akidahnya orang yang mengatakan Allah ada di atas langit. Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh arash, Allah tidak butuh kursi, tapi Allah yang menciptakan itu semuanya. Allah ada. Dan Allah tidak butuh itu semuanya. Arash adalah ciptaan Allah. Langit. Kursi adalah ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan arash dan kursi, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan kursi dan arash, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan kursi dan arash. Bukan Allah ada kemudian butuh kepada Allah selalu menciptakan kursi dan Allah selalu dudukkan untuk duduk. Itu adalah keyakinan orang salah. Digambarin Allah seperti tukang mebel atau seperti apa begitu. Tidak, Allah adalah zat yang maha suci. Katailah laisa laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang terlintas di benakmu Allah tidak seperti itu. Maka Allah ada dan arsh adalah makhluk Allah dan jangan dikatakan Allah berada di atas arsh seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Tapi Allah menciptakan arsh. Arsh bukan tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang menciptakan arsh. Arsh dan kursi bergetar. Dan bersama bergetarnya arsh Allah. Maka itu tanda. Bersama bergetar arsh. Tanda kegembiraan kepada lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.